Bagaimana menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan atau membuat cerita palsu tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok yang kedua. Merendahkan sahabat-sahabat Nabi, khususnya sahabat-sahabat dekat. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk penukil ilmu yang paling banyak seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya. Mereka memasukkan data dan seriwayat manusia-manusia mulia semacam ini diekspos, diberitakan dengan berita buruk untuk bisa menanamkan kebencian di hati umat kepada para sahabat Nabi. Setelah muncul kebencian kepada para sahabat Nabi, terputuslah ilmu Nabi Muhammad SAW. Karena selama ini kita tahu eh, yang menukil ilmu Nabi Muhammad kepada kita, memindahkan ilmu Nabi Muhammad kepada kita adalah melalui sahabat Nabi SAW. Jika sahabat Nabi sudah dihujat, diolok, direndahkan, maka tidak ada kepercayaan kepada sahabat Nabi putuslah ilmu Nabi Muhammad dan ini berhasil persekongkolan dari orang munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ada di luar sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti. Kita rentetannya dahulu tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama.